bi'udh Wa in khashya fawta jama'atiha ala al-mu'tamad Sebelumnya jadi ada pemisahan dan perbedaan antara orang yang tertinggal sholat wajibnya melampaui batas waktu sholat tersebut disebabkan apa udur atau tidak. Nah itu perlu dibedakan ya dalam fikih syafi'i. Jika seseorang tertinggal sholat karena suatu udur maka dalam kewajiban kodoknya ia disunahkan melakukan sholat-sholat yang tertinggal secara berurutan waktunya ya ini ia melakukan kodok salat subuh sebelum zuhur misalnya. Jadi contoh ini gambarannya subuh ia telah lewatkan. Kemudian sampai zuhur dia tertidur, azan zuhur dia masih tertidur, kemudian jam 1 dia bangun, maka yang diwajibkan baginya ya kodok kodok salat subuh. Karena dia tertidur. Bukan karena dia mabuk yang tidak disengaja misalnya, tapi karena dia tertidur maka diwajibkan baginya kodok. Nah di sini disunahkan bagi dia untuk apa? Untuk mengurutkan mana yang lebih dulu. Berarti subuh dulu, kemudian baru zuhur. Tapi itu hukumnya sunnah di sini. Hukumnya sunnah. Jadi dia boleh melakukan zuhur dulu daripada atau setelahnya apa? Subuh. Nah zuhur di sini dari contoh di atas tadi, zuhur itu sebagai solat ada ya kan? Sholat ada berarti pada waktunya. Adapun yang subuh berarti sholat sholat kodok. Ya ingat, itu perbedaannya. Jadi nanti ada istilah sholat ada, ya. dan juga ada istilah sholat kodok. Dan disunahkan mendahulukan kodok sebelum sholat yang berada. Ya, sholatnya ada dan sholat kodok disunahkan dimulai dengan sholat kodok dulu. Bukan berarti tidak boleh melakukan sholat ada dulu, tapi disunahkan. Waalaikumsalam. Dan itu ketika apa? Ketika dia tertinggal sholatnya karena ada ulur, ingat. Kalau tidak khawatir kehabisan waktunya, disunahkan mendahulukan kodok sebelum sholat yang ada kalau tidak khawatir kehabisan waktunya. Di belakang kipas angin lah. Gitu. Hah? Di sini itu di samping atau gimana? Atau naik aja di sana? Masih ada bangkunya ini? Masih ada bangkunya? Atau ada yang mau mangku atau gimana? Hah, Masih ada, masih ada. Antum ambil lagi. Di ah, di samping ini nggak apa-apa. Kalau ditambah nanti ininya pak bangkunya di nanti. Antum senderan di sana, sama adep sini gitu. Jadi nggak usah nengok nanti pulang-pulang nggak bisa balik-balik di palanya. Iya, nggak apa-apa kayak gitu ya. Insya Allah. Jihad ya, jihadnya antum itu. Oke, kalau tidak khawatir kehabisan waktunya. Menurut pendapat yang mau tamat ini begini contohnya tadi disunahkan mendahulukan kodok sebelum sholat yang berada kalau tidak khawatir kebahagiaan waktunya jadi misalnya dia dari awal subuh atau dari malam dia tidur sampai zuhur sampai sebelum asar dia belum sholat subuh dan sudah lewat jauh waktunya dan dia belum sholat zuhur tapi masih ada sisa waktunya nah di sini gambarkan dia disunahkan mendahulukan kodok sebelum mendahulukan sholat subuh sebelum sholat zuhur kalau tidak khawatir kehabisan waktunya. Maksudnya berarti masih ada waktu untuk menunaikan sholat zuhur di waktu zuhur. Karena waktu zuhur akhirnya apa? Di awal waktu asar. Menurut pendapat yang mu'tamad yaitu yang mu'tabar yang tersandar dalam madhab syafi'i bahwa kesunahan tersebut, kesunahan melakukan kodok sebelum sholat ada itu tetap berlaku walaupun khawatir akan ketinggalan berjamaah. Maksudnya apa ini? Walaupun khawatir akan ketinggalan berjamaah. Nah, sholat jamaah. Ya. Misalnya sholat jamaah dalam sholat zuhur. Misalnya dengar Allah Akbar Allah bangun kan? Ya kan bangun. Nah kemudian kan jarak antara azan dan komat berdekatan. Ya, jarak antara komat dan azan berdekatan. Nah, ketika itu dia misalnya ke masjid, misal dia ke masjid, kemudian kan belum sholat subuh, akhirnya dia sholat dua rakaat. Tapi dia juga khawatir nanti jamaahnya eh, bakal ini, bakal apa? Bakal terbengkalai, maksudnya nggak berjamaah dari awal. Nah di sini menurut pendapat yang muhtamad dalam alam Syafi'i tetap disunahkan mendahulukan kobok Nah, bahkan walaupun dia jadi tidak ikut berjemaah, Misalnya uh, ketinggalan sholat zuhur ya. Kemudian ketiduran sholat zuhur, kemudian asar bangun, azan. oh, udah asar, belum sholat zuhur ini. Kan diwajibkan atasnya kodoan, udah lewat waktunya. Tapi ini karena uzur, Nah kemudian dia apa disunahkan mendahulukan sholat zuhurnya tersebut setelah ada azan segera layaknya bagi dia untuk menunaikan sholat zuhur sebagai kodok karena ada uzur tadi dia tidak bisa menunaikannya karena tidur dan tidur tersebut bukan karena main-main nah kemudian lewat jemaahnya lewat jemaahnya Nah sekarang kenapa kok madhab syafi'i seperti mendahulukan mengutamakan kodok ya daripada sholat berjamaah pada waktu itu. Tapi di sini hukumnya sunnah ingat. Nah di sini mana yang lebih baik sebenarnya sih? Yang lebih baik sebenarnya jemaah. Nah sholat jemaah dalam fikih syafi'i itu tidak wajib ya. Tidak wajib aini. Beda dengan madhab Hanbali. Berarti sunnah. Bagi tiap individu sunnah. Nah antara dua sunnah itu. Mendahulukan Solat kodo atau solat jamaah ada mana yang lebih enak? Ya tentu yang lebih enak yang jamaah, karena fadilahnya dapat jamaah juga ya kan. Dan juga kalau misalnya ini fadilah sunnah ini sekadar ijtihad. Jadi kalau misalnya uh, misalnya sudah masuk waktu asar misalnya kemudian ada kesempatan berjamaah dan luput zuhur maka lebih baiknya kita dahulukan yang berjamaah sholat ada itu ketika apa? Ketika ada udur kita ketinggalan atau kehilangan waktu sholat zuhur tadi atau sholat-sholat lainnya dengan gambaran lain yang serupa. Kemudian wa iza fata halaman 12. Ini enggak semuanya dapat ya? Belum. Nah, belum saya fotokopi lagi. Insyaallah insyaallah pekan depan insyaallah ya. Wa iza fata bila udhrin fayajibu taqdimuhu 'alaiha. Kalau ia tertinggal sholatnya bukan karena suatu ulur Nah berarti tiada kemaafan sebenarnya Maka wajib mendahulukan kodok daripada sholat ada Itu bedanya tadi Berarti perbedaan ada di mana nih? Perbedaan ada di dia tuh meninggalkannya karena ulur atau karena enggak Ulur itu diantaranya misalnya lupa Tapi bukan lupa karena lalai, bukan Karena lupa misalnya sholat zuhur apa Azan zuhur Mungkin lagi sibuk, dalam fikih Syafi'i kan tidak wajib sholat jamaah. Mungkin lagi sibuk. Kemudian lama-lama terlupa dan itu bukan karena sengaja mungkin terlalu sibuk dan bukan karena main-main. Beda dengan orang misalnya ingat, ah, kemudian lupa, kemudian nanti ingat lagi, ah nanti aja, kemudian ah nanti aja. Nah itu beda, itu lalai itu namanya. Kalau ini lupa dari awal, kemudian tersibukan, tapi sebenarnya ada ada ketercelaan juga sebenarnya. Tapi bagaimanapun dalam hukum fikih Syafi'i ini itu termasuk dalam udhu kan. Kemudian dia lain, yang lain selain lupa apa? Misalnya ketiduran. Ketiduran sampai batas waktunya selesai. Dan itu jika ketiduran bukan karena main-main. Ya. Kemudian apalagi? Atau ya pingsan misalnya. Tapi kalau misalnya pingsan kan kehilangan akalnya. Nah, kalau kehilangan akalnya itu kan apa? Tidak diwajibkan atasnya apa? Eh, kodok kodok apa namanya kodok sholat. Tetapi ketika pingsannya itu di tengah waktu sholat dan dia belum menunaikannya, gimana? Misalnya zuhur, dia belum sholat. Kemudian jam 1 pingsan bukan karena main-main, karena misalnya fogging misalnya. Nah kemudian dia menghirup fogging itu pingsan tiba-tiba. Ah mabuk kan, hilang akal sebagaimana binatang-binatang itu. Nah kemudian <laughs> Kemudian akhirnya lewat zuhur waktunya. Tetapi sebenarnya taklif dia kan aslinya masih ada sebenarnya kan. Ketika jam 12 sampai jam 1 itu dia masih ada pembebanan syariat atasnya untuk menunaikan sholat zuhur. Nah di sini sebenarnya apa? Sebagian ulama mengatakan tidak diwajibkan atasnya. Ya sebagaimana kalau tidak salah madhab zuhiri, wallahu alam. Tetapi yang lebih selamat adalah dia tetap wajib mengkodok. Kenapa? Karena waktunya dia masih punya hutang. Ya, dia masih punya hutang. Gambarnya terini nggak? Tergambar kan? Misalnya ini maghrib, antum belum sholat kan? Nah kemudian tiba-tiba ada fogging tiba-tiba kan, kabut, asap, apa-apa gitu, pingsan semua, atau kehilangan akalnya semua. Tapi pada waktu itu kita sudah masuk waktu maghrib dan kita belum menaikkan sholat. Nah terus di waktu isya baru kita sadar semua, kok gini, kok gini gitu kan? Nah, di sini kita tadi waktu maghrib kita ada pembebanan, tapi belum kita tunaikan sehingga sama dengan masih punya hutang. Sehingga kita harus qada. Ini yang lebih selamat, Allah Ya, ini yang lebih selamat. Walaupun ada yang berpendapat tidak diwajibkan atasnya. Ya, ini yang lebih selamat. Nah, jika kalau ia tertinggal sholatnya bukan karena satu uldur, nah, misalnya karena main-main, atau memang sengaja, nah, sengaja meninggalkan hingga waktunya selesai maka wajib mendahulukan kodok daripada sholat ada. Contohnya tadi zuhur main-main, main game, main PS, game online. Sampai kemudian Allah Allah apa azan ish azan uh, asar. Nah di sini dia tetap diwajibkan atasnya apa? Sholat. Dan kalau dalam fikih syafi'i kemarin kita sudah membahas kalau sampai maghrib dia tidak sholat maka diwajibkan atasnya untuk atau disunahkan atasnya meminta taubat. Dan kalau tidak bertaubat, gitu kan? <laughs> Begitu dalam fikih syafi'i. Nah, uh, nah sekarang kalau misalnya sudah sampai waktu asar dia tetap belum sholat, tapi tetap di atas dia untuk sholat Nah kalau misalnya dia mau mengkodok sholat dan bertaubat diwajibkan atasnya apa? Mendahulukan kodok wajib. Mendahulukan kodok dan itu wajib dibandingkan asar atau sholat ada. Itu langsung fikih Insya Allah tergambar. Jadi yang terpenting ini dari segi dia beruzur atau tidak. Nah termasuk yang tidak punya uzur apa? Meminum khamr dengan sengaja. Nah, kemudian kan nggak nggak berakal kan? Kalaupun dia sholat, tetap tidak sah. Kalau tak perbu sholat wantum sukaro, janganlah kalian mendekati sholat dalam kondisi kalian sedang mabuk ya. Walaupun ayat itu ada sebelum pengharaman khomer, tetapi ayat tersebut tetap menjadi hukum bahwasanya orang yang mabuk itu dilarang untuk mendekati sholat. Ya, oh, dilarang untuk sholat sama sekali. Kalaupun sholat tetap nggak sah karena tidak ada kekhusyuan, cuma nina tidak ada, kemudian tidak tahu apa yang dia ucapkan kan? Makanya disebutkan hatta ta'lamu ma taqulun hingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Nah, itu kalau sholat enggak tahu apa yang dia ucapkan karena mabuk ya enggak sah sholatnya. Nah, kalau misalnya dia zuhur jam 2 mabuk. Dia belum sholat kan? Kemudian hilang akalnya. Sampai jam 3 azan. Ini utuh bukan? bukan kodok, Tapi dia wajib mengkodok zuhur tadi dan dia wajib untuk menunaikan zuhur sebagai kodok terlebih dahulu barulah setelah itu asar dan dia wajib bertaubat dia wajib bertaubat tidak sekadar menunaikan saja karena dia sudah menunaikan tidak pada waktunya dengan sengaja oke kemudian amma idza khafa fautal hadirah bi an yaqa ba'daha wa in qalla kharijal waqti fayalzamuhul bad'u biha Adapun jika dia khawatir kehabisan waktu untuk sholat ada, ya, sehingga maksudnya di sini meskipun sepotong atau walaupun sedikit dari sholat ada akan terjadi di luar waktu, maka dia harus mendahulukan sholat adanya, ngerti nggak? Misal tadi ketinggalan atau sejak sholat zuhur. Kemudian baru mau bertaubat pada akhir-akhir. Pada akhir-akhir sebelum maghrib misalnya, akhir waktu. Berarti kan harus sholat zuhur dan sholat asar. Sholat zuhur sebagai kodok, sholat asar sebagai adab pada waktunya. Nah, di sini kalau misalnya dia khawatir karena udah mepet ini waktunya menjelang maghrib, kalau dia khawatir sepotong dari sholat asarnya tersebut, kalau misalnya dia menunaikan zuhur empat rakaat, nggak boleh dijamak, nggak boleh ditak kosor ya. Ini bukan safar enak sekali kalau dikosor, <laughs> dipaket gitu. Nah kalau misalnya dia dia berpikir kalau misalnya saya misalnya waktunya uh, jam 6 lewat 10 itu adalah jam sholat maghrib, azan maghrib misalnya. Kemudian ini sudah jam 6. Kalau saya 4 rakaat zuhur, kemudian 4 rakaat asar, wah itu nggak cukup asarnya bakal potong misalnya potong 3 rakaat, nggak bisa. Tetapi asalnya dia kan wajib untuk menunaikan sholat eh, kodok dulu sebelum sholat ada. Karena apa? Karena dia tadi main-main. Ya, karena dia nggak ada udur. Nah, tadi kan kayak gitu, bakunya begitu. Ah, nanti kepotong sholat asarnya. Nah, berarti dia wajib atasnya apa? Meng mendahulukan sholat ada pada waktunya itu yaitu sholat asar. Barulah setelahnya sholat zuhur sebagai kodok dan meskipun sholat zuhur tersebut kemudian dua rakaatnya sudah azan maghrib, maka tetap dihitung sebagai kodok. Itu maksudnya. Makanya di sini disebut maka dia harus mendahulukan sholat adanya. Ya, lebih dipentingkan pada saat ini sholat pada waktunya. Kodoknya diakhirkan. Kemudian wajibu takdimu maka bi ghairi ala ma fata bi'udhrin wa in faqidat tartib. Difahami, konsentrasi. Wajib mendahulukan kodok solat yang ditinggal tanpa uzur atas kodok solat yang tertinggal sebab suatu uzur. Walaupun menyebabkan tidak tertib jadinya solatnya. Maksudnya tidak berurutan. Maksudnya gimana? Misal dia memiliki ketertinggalan solat zuhur ya karena uzur. Hmm. Sholat zuhur dia ketinggalan sampai akhir waktunya tidur kan? Tidur sampai asar dari jam 11. Uzur itu. Dari jam 11 dia ketiduran kecapean habis nguli tadi malam atau gimana. Habis itu jam 3 azan asar dia tetap masih tidur, nggak sadar. Dia baru bangun jam 4. Nah, nah di sini dia wajib atasnya untuk apa? kodok sholat zuhur ya kan dan juga menunaikan sholat pada waktunya sholat asar sholat ada nah di sini dia diperbolehkan untuk mendahulukan yang manapun Waalaikumsalam di atas mas <laughs> di sini mungkin mas dia wajib untuk mendahulukan eh, dia diperbolehkan nah, tonton temennya ya dia di, diperbolehkan untuk mendahulukan salah satunya. Namun yang lebih sunnah baginya adalah mendahulukan yang kodok, kemudian baru ada. Itu dalam fikih syafi'i. Nah, sekarang dia masih belum melakukan sholat. Aduh, rumah ini ada gosip nih di TV. Ya, ada gosip nih di TV nih. Ah, nonton. Ah, habis itu mandi. Mandi, ya ngapain kayak main-main gitu, main main apaan gitu. Chattingan atau gimana lah. Pokoknya sampai maghrib, azan maghrib wah belum sholat nih saya nih gitu kan. Nah berarti dia punya dua hutang sholat. Yang pertama sholat zuhur karena uzur dan yang kedua sholat asar karena bukan uzur, ya kan? Nah di sini wajib mendahulukan kodok sholat yang tertinggal tanpa uzur atas kodok sholat yang tertinggal sebab satu uzur. Berarti wajib baginya apa? Mendahulukan kodok sholat asar. Karena apa asar? Dia nggak ada uzur atas itu. Main-main dia. Atas kodok solat yang tertinggal sebab suatu uzur. Ya, berarti kalau zuhurnya didahulukan apa diakhirkan? Diakhirkan setelah asar. Karena apa? Sholat asarnya itu dia tadi kehilangan karena main-main. Sementara sholat zuhurnya bukan karena main-main, karena uzur. Begitu, tartib. Tartibnya kebalik jadinya. yang ditulis walaupun menyebabkan tidak tertib waktunya. Maksudnya tidak berurutan sholatnya. Kok sholat asar dulu, baru sholat zuhur kan kebalik, nggak tertib pada asalnya. Tetapi kaedahnya di sini dari segi ulur atau tidaknya dia ketinggalan itu. Begitu maksudnya. Allah dalam tiga Syafi'i. Nah, sebabnya li'annahu sunnatun wal bidaru wajibun karena tertib itu sunnah sedangkan bersegera adalah wajib. Ngerti maksudnya? Di sini saya tafsirkan gitu. Tadi kita tahu penertiban itu kalau ada uzur sunnah bukan sunnah ya kan? Tapi kalau misalnya tidak ada uzur tidak harus apa? Harus tertib. Didahulukan kodoknya, ya kan? Tertib itu sunnah dalam artian jika ada uzur, ya kan? Nah, sedangkan bersegera adalah wajib. Bersegera ini adalah wajib untuk yang tidak uzur. Bersegera adalah wajib untuk yang tidak ada uzurnya. Jadi, kita dahulukan yang wajib dan adapun penertiban itu tidak apa-apa diakhirkan karena ada uzur. Ngerti atau enggak? atau bagaimanapun. Yang terpenting kaidahnya tadi mengerti. Jangan yang penting al alasannya ini uzur atau tidak. Udah itu aja. Kalau misal dengan li'annahu sunnah wal bidar wajib itu penambahan saja. Yang terpenting ketika kita sudah tahu yang mana yang uzur, yang mana yang enggak. Kalau misalnya uzur tertib sunnah. Ya kan? Tapi kalau misal tidak ada uzur tertib wajib. Tapi sekarang kasusnya ada yang uzur, ada yang tidak uzur. Maka mana yang didahulukan? yang tidak ada uzurnya. Nah itu udah, itu aja. Nggak usah ditambah-tambahin ya ana usunna wal bidar wajib itu nambah kebingungan nantinya. Oke, gitu jadinya. Paham berarti ya? Insyaallah paham. Atau tidak paham? Hah? Kemudian wa yundabu ta'khirur rawatibi 'anil fawaiti bi'udhr takhiruha anil fawaiti biwairi بغير di gimana ini sunnah disunahkan mengakhirkan atau membelakangkan sholat rawatib sesudah kobok sholat yang tertinggal sebab uzur dan wajib untuk apa untuk mengakhirkan sholat rawatib kalau tertinggalnya itu tanpa suatu uzur gimana? ya? Nah, ngerti nggak? Jadi ada kasus sholat rawatib di sini maksudnya sholat apa ya? Hah? Qobliya atau Ba'diyah atau apa gitu kan? Sunnah membelakangkan sholat rawatib Disunahkan mengakhirkan sholat rawatib Sesudah kodok sholat yang tertinggal sebab uzur Jadi dia misalnya Sedang mengkodok sholat yang tertinggal dan karena uzur Nah boleh nggak dia mendahulukan sholat rawatib? Hmm? Boleh. Tapi yang disunahkan apa? Mengakhirkan. Cuma ini perkara yang agak horib ya. Kita gambarnya bagaimana? Misalnya sholat sunnah rawatib pada sebelum zuhur misalnya. Kemudian dilakukan pada waktu asar. Walaupun sebelum sholat zuhur. Jadi ini agak horib. Wallahu alam. Wallahu alam. Mana belum mengecek lagi. Ngerti bayangannya? Gambarannya misalnya kita kehilangan sholat zuhur karena tertidur sampai asar, kemudian jam 4 baru bangun kan? udur oke. Okay? Nah di sini kita disunahkan untuk mendahulukan kodok, tapi nggak diwajibkan. Kemudian baru sholat asar, sholat ada. Ya, di sini tulis disunahkan membelakangkan sholat rawatib sesudah kodok sholat yang tertinggal sebab udur. Berarti boleh bagi kita untuk melakukan sholat rawatib. Di sini sholat rawatib apa nih? zuhur. Tapi kok dilakukan dalam waktu asar? Ya ini wallah alam Atau yang maksud salat rawatib di sini sebelum asar. Hah? Hah, salat sebelum asar ya. Bisa boleh. Nah, kalau bisa lebih gitu, disunahkan mengakhirkan salat qobliyah asar sesudah kodok sholat zuhur yang tertinggal karena uzur. Tetapi jika tertinggalnya zuhur tersebut bukan karena suatu uzur, maka tidak boleh baginya untuk mendahulukan sholat sunnah qobliyah asar. Berarti harus setelah sholat kodok zuhur itu. Begitu ya gambarannya. Wah, ya. Adapun yang tadi yang gambar pertama sholat sunnah qobliyah sebelum zuhur, uh, sebenarnya bisa, sebenarnya bisa. Bisa juga, cuma agak horib saja. Sebenarnya bisa. Karena apa? Karena tertinggal disebabkan udur. Ya. Kalau misalnya antum sholat sunnah dua rakaat sebelum fajar, sebelum sholat sholat subuh, nah, di kodok ah, atau dilakukan setelah eh, setelah selesai sholat subuh bisa kan? Bisa ketika memang pada saat itu antum tidak mendapatkan momennya dan itu bukan karena kesengajaan. Hah? bisa mungkin tak. yang tadi gambarnya paham pertama tadi, tapi agak gorip, tetap agak gorip. Allah alam, saya belum bisa menentukannya. Oke, jadi paham uh, ibrohnya adalah dia uzur atau tidaknya dalam fikih Syafi'i. Ya, jadi kalau misalnya dengan adanya uzur diperlonggar. Tapi jika ada uzur maka diperketat. Nah, kalau misalnya dengan uzur ada uzur diperlonggar, kalau misalnya tidak ada uzur baginya diperketat. Gitu maksudnya. Ya, di sini ada peringatan. Bukan peringatan Maulid, tapi peringatan, ya. <laughs> Ya, tanbih. Sebuah peringatan. Peringatan ini tanbih di sini Ah, saya tidak bawa kitab Imam Nawawi Bantani. Tapi e, di sini ya di fathul muin ya tadinya tanbih man mata wa alaihi salatu fardin lam tuqba wa lam tufda anhu barang siapa yang meninggal dunia dan masih meninggalkan sholat fardu tidaklah wajib dikodok atau dibayar fidyahnya di sini dikatakan tidaklah wajib dikodok. Menunjukkan apa? Masih ada kemungkinan boleh gitu. Nah, di sini kan kalau misalnya Arabiknya lam tukbo artinya tidak dikodok. Itu arti tekstual. Tapi kemudian diartikan oleh Kiai Haji Ali As'ad tidaklah wajib dikodok sehingga mengisyaratkan bahwasanya masih ada kebolehan untuk mengkodok sholat orang yang wafat dan masih memiliki hutang sholat yang belum ditunaikan. Gitu. Ini eh, gimana? Terjemahannya sahih atau enggak? Hmm. Uh, sementara kalau misalnya di Ian itu Tualibin Ya tadi kita sedikit mengkritisi perkataan atau terjemahan ini tidaklah wajib dikodok karena mengisyaratkan apa masih boleh dikodok tapi nggak wajib. Gitu. Kalau bisa dikodok nggak apa-apa, ya kan? Maksudnya, kalau orang memahaminya. Kemudian dalam i'anat tualibin Man mata wa alaihi salah fala qada'a wala fidyah. Barang siapa yang meninggal dan masih ada sholat atasnya, maksudnya masih punya hutang sholat fala kodoa wala fidyah, maka tiada kodo dan tiada fidya. Ini lebih kuat takbirnya atau ungkapannya. Pengungkapannya lebih kuat. Fala kodoa lam di sini kan lam nafiah lil jins, berarti menafikan jenis apapun. Dan tanpa kecuali di sini. Tidak ada kodo dan tidak ada fidya. Berarti di sini kalau misalnya terjemahan yang lebih tepat Allah alam tidaklah dikodok dan tidaklah dibayar fidyahnya. Itu yang lebih pas. Jadi wajib di sini ditulis aja, di, dicoret aja. Dicoret aja. Tetapi memang ada memang ada yang mengatakan bahwa saya bisa dikodok. Ada. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat terusannya wa fi qaulin innaha tuf'alu anhu awsa biha amla dalam pendapat seperti yang dikemukakan apa ya kita renung hakahul ibadi an syafi'i li khabarin fihi wa fa'ala bihi as-subki an ba'di aqaribih dalam pendapat seperti yang dikemukakan oleh Al-Ibadi dari Asy-Syafi'i, Al Al-Ibadi adalah seorang faqih madhab Syafi'i wafat uh, namanya Ahmad Ahmad bin Qasim al-Ibadi wafat pada tahun 694 Hijriah berarti di zaman-zaman Imam Taqiyuddin As-Subki dari Asy-Syafi'i bahwa sesungguhnya salat itu harus dikodok dikodokkan oleh orang lain koma. Tapi sebelumnya kita kita di sini meminta keterangan uh, dari kitab apa? Asy-Syafi'i berkata seperti itu, ya. Dari kitab apa? Asy-Syafi'i berkata seperti itu sesungguhnya salat itu harus dikodok. Kata harus kalau misalnya antum lihat sesungguhnya sholat itu harus dikodok. Lihat bahasa Arabnya. Wa fi qaulin Innaha tuf'alu anhu. Apa artinya? Sesungguhnya solat tersebut dilakukan dengannya. Enggak ada kata yang mengisyaratkan harus di sini. Tetapi diterjemahkan sesungguhnya sholat itu harus dikodok. Gimana terjemahannya? Hah? Ngerti nggak tuh? Jadi dalam teks Arabiknya itu tidak ada korina atau indikasi yang menyatakan harus. Tetapi ternyata diterjemahnya sesungguhnya sholat itu harus dikodok. Gimana? Ya? Dan ini menisbatkan kepada Imam Syafi'i. Di sini yang allah alam yang salah bukan al-ibadi atau siapa. Tapi penerjemahannya ini yang seolah mengisyaratkan pendapat Imam Syafi'i mewajibkan pengkodokan sholat mayit yang masih memiliki hutang. sholat. Solat. Ausobiha amla baik orang mati itu berwasiat untuk hal tersebut untuk mensolati mengkodok solatnya atau tidak nah di sini ada dua hal yang janggal yang perlu dikritisi pertama tadi uh, dari mana kitab apa Syafi'i berkata seperti itu sedangkan Al-Ibadi itu adalah ulama tahun 7 eh, abad eh, abad ke-7 Hijriah Imam Syafi'i abad ke-2 Hijriah dan masih hidup 4 tahun di awal 3 Hijriah karena wafatnya 200, 204 tahun. 204 Hijriah. Jauh sekali. Tapi ya Ibadi di sini menghikayatkan seperti itu. Apakah benar atau tidak? Wallahu alam. Dan kritikan yang kedua, penerjemahan ini sesungguhnya salat itu harus dikodok. Nah ini. Dan juga yang tadi, tidaklah wajib dikodok. Penerjemahannya perlu kita kritis lagi. Baik orang mati itu berwasiat untuk hal ini atau tidak adalah karena ada hadis yang menjelaskannya. Kalau dalam I'anatul Talibin berkata bahwasanya itu dikodok karena ada kobar yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari. Namun di sini tidak disebutkan. Allah a'lam. Sementara fatwa-fatwa para ulama itu mengatakan sholat itu tidak dikodok. Nanti akan kita baca beberapa dokumentasi tentang itu, insya Allah. Adalah karena ada hadis yang menjelaskannya. Oke. Okay. Seperti itu pula telah dilakukan oleh As-Subki. Baik di sini As-Subki itu ada dua. Ada Taqiyuddin As-Subki, ada Tajuddin As-Subki ya. Dalam fikih Syafi'i, ulama Syafi'i, ya namanya As-Subki itu terkenal ada dua. Walaupun sebenarnya As-Subki itu ada lebih dari dua. Tapi yang masyhur sebagai ulama madhab dan sebagai orang yang dikenal dalam madhab syafi'i itu ada Taqiyuddin As-Subki dan Tajuddin As-Subki Taqiyuddin As-Subki itu adalah ayah dari Tajuddin As-Subki gitu. dua-duanya ulama rohimahumallah. cuma mereka masing-masing memiliki ketergelinciran semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka Tajuddin As-Subki Ya beliau mempunyai beberapa kitab Di antaranya yang di akhir hayatnya namanya kitab Isma'na. Al-Ibhaj. Al-Ibhaj itu syarah syarah Al-Minhaj, kitab usul fiqh. Minhaj Usul itu karya Imam Al-Baidawi ya. Kemudian disyarah oleh Tajuddin as sang ayah ini dan baru sampai sedikit mungkin sampai bab wajib atau yang lainnya itu meninggal wafat rahimahullah. Kemudian anaknya meneruskannya, anaknya meneruskan. Sebagaimana kitab Al-Majmu' Asuk Ibnu Suki anaknya juga meneruskan di jilid kesekian. Ini ada kalau nggak salah 23 jilid. Mulai jilid kesekian, jilid 17 atau jilid 18. Asuki yang menulis. Dan beda, nafasnya beda. Kalau misalnya udah eh, seperti Asuki itu beda dengan Imam Nawawi. Karena mereka memiliki sedikit fanatisme terhadap madhab. Imam Asuki. Baik ayahnya, baik anaknya, dua-duanya. Tapi mereka berdua adalah ulama kaum muslimin yang sudah memberi pencerahan untuk banyak kaum muslimin. Baik ayahnya atau bapaknya, terutama baik ayahnya atau anaknya, terutama anaknya, Taqiyuddin As-Subki. Memiliki kitab namanya Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. 9 jilid kalau nggak salah, cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah -Al Beirut. Itu menulis tingkatan-tingkatan ulama Syafi'i dari zaman Syafi'i sampai zamannya. Salah satu kitab madhab maksudnya kita menceritakan tentang ulama-ulama Syafi'iyah yang terlengkap salah satunya selain Asnawi, selain Imam Asnawi. Insyaallah kita akan teruskan setelah ini. Allah Allah.